Oleh karena itu tidaklah sebuah rumah tangga yang di dalamnya ada suami, istri, dan anak. Bahagia, baik, mulia dan terjaga kehormatannya kecuali masing-masingnya menunaikan hak dan kewajibannya. Seorang istri punya hak dan punya kewajiban hak untuk ditunaikan oleh seorang suami kewajiban untuk menjalani taat kepada suami demikian pula suami punya hak dan punya kewajiban. Kewajiban suami kepada istri adalah mendidik, menafkahi, mengayomi, membimbing, dan masih ada sekian poin lagi. Dan haknya adalah menggauli dengan cara yang baik, dan menuhi kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh istri dalam kacamata syar'i. Oleh karena itu, maka kita ambil pembahasan yang panjang ini kita berusaha untuk meringkas karena waktu tentunya yang sangat terbatas. Mudah-mudahan dengan ringkasnya waktu dan terbatasnya waktu kita semua masing-masing termasuk saya pribadi bisa mengambil hikmah dan faedah dari para ulama, para a'immah dan akan kita bahas ringkas pula karya tulis Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah terkait materi yang kita akan bahas ini. Barangkali antum memiliki kitab tersebut alangkah baiknya kalau di murojaah sekaligus dipelajari lebih lanjut dan dibuka tafsir dan haji yang beliau suguhkan dalam kitab tersebut. Beliau memiliki kitab kumpulan muhadharah kumpulan ceramah yang oleh muridnya dibukukan pembahasan yang kita akan bahas sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia. Doro ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ila akhiril ayat. Sungguh rumah tangga yang bahagia adalah idaman setiap insan rumah tangga yang diselimuti rasa kasih sayang kedua belah pihak adalah idaman setiap kaum muslimin karena nilainya tinggi dalam Islam kebahagiaan rumah tangga tersebut dan dijaga betul dalam Islam keutuhan rumah tangga tersebut maka syaitan iblis la'anahullah tidak rela kalau rumah tangga itu utuh dan bahagia seorang wanita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu memroatin Ma, wanita mana saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alat jauh tolak yang minta cerai kepada suaminya min ghairi ba'tin tanpa ada sebab uzur-uzur yang syar'i atau uzur-uzur yang dibolehkan. Maka wanita yang demikian kata Rasulullah tidak mencium bau surga. La tajidu raihatal jannah. Tidak mencium bau surga. Oleh karena itu, harus goncang dengan perceraian. Karena mulianya keutuhan tidak ada dua sejoli yang saling mencintai yang paling baik kata Rasul mislun nikah seperti pernikahan dan masih ada sekian hadis-hadis yang sahih dan praktek-praktek yang wabah yang jelas gamblang bisa dibaca, dipelajari. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga, bagaimana para sahabatnya dan para ulama dan para aima para masyayikh. Ahlus sunnah keindahan, kebahagiaan, kebaikan, kasih sayang ada pada mereka. Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum, khairukum li ahlikum, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian kata Rasulullah, yang terbaik pergaulan kalian, sikap kalian, hidup kalian dengan istri-istri kalian dan aku yang terbaik di antara kalian terhadap istriku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak ayat hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keindahan dan kebaikan dan keutamaan dan kebahagiaan kehidupan rumah tangga yang terbimbing di dalam naungan syar'i. Tidak ada bimbingan yang paling benar, yang paling baik dan paling tepat, paling mulia melainkan bimbingan Al-Qur'an, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang difahami dan diterapkan oleh salaful ummah. Bukan sekedar masalah manhaj, akidah, tauhid, fikih secara umum tapi masalah rumah tangga pun juga ketika tidak mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami salahil ummah itu akan kacau, akan berantakan. Akan berantakan. Walaupun seakan-akan tampak baik, seakan-akan tanpa harmonis tampak bahagia. Namun hakikatnya itu adalah kekacauan dalam rumah tangga tersebut. Maka ikhwati fiddin, a'azan wa Kita mungkin mendengar ada satu kelompok yang masih menjalani nikah mut'ah yang digambarkan bahagia padahal itu haram. Kita mungkin mendengar satu rumah tangga di zaman sekarang ini istrinya 10, 8, 7, 9 dan seterusnya. Ditampakkan bahagia padahal itu haram. Kita mungkin mendengar mereka rumah tangganya nampak bahagia satu orang, istrinya satu. Tapi selingkuhnya banyak dan itu haram. Semu. Dan sebaliknya, seorang istri pun membalas perbuatan suami yang seperti itu dengan mendatangkan laki-laki lain seakan-akan harmonis tapi itu haram dan masih banyak kasus-kasus yang menimpa rumah tangga yang nampak baik tapi justru kehancuran di dalam tubuh rumah tangga tersebut. Kenapa demikian? Karena tidak terjinjing di atas Al-Quran, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dipahami oleh salaful ummah. Ini tadi wajah jelas. Sekarang rumah tangga yang menampakkan keharmonisan sebuah rumah tangga dan keluarga. Di mana keluarga tersebut atau famili kerabat tersebut tidak terbimbing oleh Al-Quran dan Sunnah maka dengan bermudah-mudahan yang bukan mahram masuk ke rumahnya saudaranya dengan bermudah-mudahan berjabat tangan yang bukan mahramnya dengan alasan kerabat keluarga dekat yang bukan mahramnya boncengan sepeda motor atau naik mobil berdua dalam keadaan Rasul menyatakan alhammu maut ipar itu adalah kematian nampaknya harmonis tapi itu justru kehancuran bibit kehancuran tahu antum Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Ketika ditanya apakah boleh seorang wanita menampakkan lengannya dan betisnya di hadapan mahramnya. Ingat, apakah boleh seorang wanita menampakkan lengan sama betisnya di depan mahrum mahromnya yang haram untuk dinikah. Kakaknya kah? Ponakannya, pamannya yang mahrum mahrum Bagi dia, muhrimnya dia. Kata beliau, hukum asalnya boleh tapi untuk zaman sekarang anak tidak merekomendasi. Bayangkan antum. Ingat hukum asalnya boleh, tapi untuk zaman sekarang saya tidak merekomendasi. Banyaknya fitnah sekaligus wanita yang bermudah-mudahan ketika dibuka satu pintu fitnah buat wanita akan merembet pada fitnah-fitnah berikutnya. Nauzubillah. Tuh. Bayangkan nanti. Kalau itu mahrom Kes dengan nisan atau sepupu yang bukan mahromnya, walaupun dekat secara hubungan keluarga, tapi ajnabi dalam hukum Islam yang tidak boleh berjabat tangan. Makanya tugas inti iblis kepada para tentaranya syaitan adalah merusak rumah tangga. Syaitan, para syaitan ketika ditugasi iblis untuk merusak hamba Allah Subhanahu wa taala begitu berhasil memperdaya manusia seorang muslim lapor kepada iblis fulan sudah mencuri dengan sebab makar saya kata setan kepada iblis kata iblis ma fa'al kamu belum berbuat apa-apa Kemudian cari maksiat yang lain. Minuman keras, lapor lagi ke iblis. Fulan sudah minum minuman keras, kata iblis. Maaf al belum berbuat apa-apa kamu. Wajib sampai berzina naudzubillah lapor lagi ke iblis kata iblis maaf al tasdik belum berbuat apa-apa. Sampai akhirnya cerai suami istri baru dipuji oleh iblis. Fulan dan Alan, Alanah, Fulan dan Fulanah dicerai baru dipuji oleh iblis. Yaitu yang diinginkan. Dan setiap amalan yang mulia itu selalu syaitan tidak rela. Selalu syaitan tidak rela. Maka bersiap-siap rumah tangga yang dibangun di atas syar'i yang merubah status yang semula haram menjadi halal, yang semula halal menjadi haram, dengan akdun nikah dengan akdun nikah akad nikah itu berarti dia sudah masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala misakun ghalib perjanjian yang kokoh dan masuk dalam tatanan baru yang semula seorang laki-laki itu haram berduaan dengan seorang wanita tanpa mahram dan bukan dengan uzur syar'i berholwat berdua laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya itu haram dengan agun nikah menjadi halal. Yang semula laki-laki tersebut ketika ada dua saudara perempuan wanita bersaudara sama-sama wanitanya laki-laki tadi itu boleh halal menikahi adiknya wanita tersebut nah, dengan agen nikah dengan akad nikah maka haram bagi laki-laki untuk menikahi adiknya iya. tadi ketika dia telah menikah dengan kakaknya perempuan tadi. Yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram dengan akad nikah. Maka yukhati fi din. A'azzani wa azakumullah para ulama ahli tafsir dan juga para a'immah sangat-sangat memperhatikan dalam bab ini sehingga aku dapat dalam kitab-kitab fikih kitab nikah kitab an karena memang itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nikah itu sunnah Rasul. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku kata Rasul, bukan golonganku. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah. Perlu kita ketahui bahwa kehidupan kita itu memang Allah jadikan berpasang-pasangan. Ini fitrah. Ini adalah fitrah yang dengannya Allah ciptakan umat manusia ini sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menyebut dalam hadis yang sahih tazawwaju Al-Walud Al-Wadud Nikahi oleh kalian para wanita Al-Walud Yang memiliki keturunan Dan Al-Wadud Yang penyayang pada suami Dan masih banyak hadis yang lain yang nanti akan kita bahas Bismillah dalam kajian kita pada sore ini dan ayat yang menjadi judul daripada doroh kita pada sore ini yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 31 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan buat kalian dari diri kalian adalah berpasang-pasangan suami istri suami istri dari diri kalian agar kalian bisa hidup tentram bersama istri tersebut dan kami jadikan buat kalian kata Allah tempat kasih sayang sesungguhnya dalam hal ini penciptaan Allah dengan berpasang-pasangan ini merupakan tanda-tanda kuasa Allah bagi orang orang yang mau berpikir. Ikhwati fiddin A'azzani wa azakumullah. Sebagian ulama tafsir menyatakan dari ayat tadi yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan yaitu azwajan dalam ayat ini ada dua kaul ada dua kaul yang pertama yaitu makna yang pertama kholako hawa kholako hawa min zil'i Adam dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam kaul yang kedua pendapat yang kedua yaitu khalaqa min amsalikum azwajan lakum wan nisa min jinsir rijal li'annahum jami'an min bani adam akhir yang kedua adalah Allah ciptakan buat kalian itu berpasangan suami istri dari jenis kalian para wanita itu jenis laki-laki yaitu sama-sama Banu Adam keturunan Adam anak cucu Adam jenis manusia dengan tujuan litas kunu ilaiha agar supaya dia tentram hidup bersamanya bersama istri dan Allah jadikan di antara kalian suami istri tersebut mawaddatan warahmah kasih sayang di antara kedua belah pihak si suami menyayangi istri si istri menyayangi suami demikian kata Mujahid rahimahullah dan Hasan al-Basri Ikrimah mereka itu berpasang-pasangan dan saling kasih sayang. Al-mawaddah itu pasti sayang, mawaddah kata Ikrimah Mu'izz dan Hasan al-Basri yaitu dalam berhubungan suami istri. Rahmat adalah terlahirnya anak. Rahmah terlahirnya anak. Kasih sayang ketika berhubungan rahmah dengan terlahirnya anak. Makanya Rasul katakan apa tadi? Tazawwaju al-walud al-wadud. Fa inni nubahin yaumal qiyamah bi kafratil umam. Karena aku nanti akan berbangga di hari kiamat dengan banyak umatku. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Demikian pula yang perlu kita ketahui bahwa adanya suami dan istri yang saling menyayangi, saling mencintai ini bukan semata-mata karena syahwat, Tapi karena tuntunan syar'i, tuntunan syar'i. Kita lihat bagaimana Syekh Ubaid menjelaskan tentang ayat tadi. Kata beliau rahimahum bahwa ayat ini betul-betul terkandung di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran anugerahnya dengan luas nikmat dan karunia dan rahmatnya menjadikan untuk manusia berpasang-pasangan dari jenis manusia. Anak itu Adam. Ketika berbicara masalah satu jenis dari manusia anak cucu Adam, ini karena banyak kesamaan kedua belah pihak antara laki dan perempuan dari sisi postur dan karakter dan penciptaannya dan penciptaannya kata saya walau karena di zaujah awi zauj min jinsin akhar lama tamat ta'aluf wa tawafuk wal intijam wa ta'awun kalau seandainya istri itu dari jenis lain, bukan manusia, seandainya ini binatangkah atau seandainya nah bangsa lain jenis lain bukan manusia malaikat atau apa nah jin misalnya jin seandainya jin maka tidak mungkin akan terjadi saling bersama bersatu insiden itu melebur dan ta'awun dan ta'awun saling tolong menolong kedua belah pihak tidak mungkin tercipta hal itu ini hikmahnya kata beliau. Inilah diantara hikmah nikah dan kemaslahatannya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada kursinya dari jenis manusia itu sendiri. Yang kedua kata beliau bahwa di antara kandungan ayat ini yaitu anan nikah sesungguhnya pernikahan yang dimaksud dengan nikah yang sahih, nikah yang sah yang syar'i yaitu pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya dan sesuai dengan syariat di atas sunnah yang dibangun di atas maslahat dan hikmah-hikmah yang penuh dengan kemanfaatan kata beliau sesungguhnya hal ini tidaklah hanya semata-mata masing-masing dari keduanya itu untuk melampiaskan syahwatnya bukan itu Semata-mata bukan karena itu. Bal al-amru fauqa Urusannya itu di atas itu semua. Jauh lebih mulia dari sekedar meletakkan syahwat satu pada yang lainnya. Dalam keadaan ketika seorang suami menyalurkan syahwatnya kepada istri dari perkara yang halal ini, itu sodako, itu sudah mulia namun pernikahan itu di atas itu pasti ada sekian maslahat, manfaat dan faedah yang di atas itu kata Syekh Habibullah manafi diniyah wa duniawiyah. manfaat-manfaat secara agama maupun manfaat-manfaat dalam dunia secara duniawi bukankah kalian mendengar kata Syekh wahai kaum muslimin dan muslimat yaitu Allah berfirman litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah di antara tujuan hikmah dan yang ada dalam pernikahan tersebut adalah kita litaskunu ilaiha agar kalian sukun taskun ilaiha kepada istrinya dan Allah jadikan dia karena kalian itu saling cinta mencintai kasih sayang di antara kalian. Kata beliau, yaitu fasukna fasukna itu kullu minaz zawjaini ila sahibih allati hiya al-istiqraru nafs wa tuma'ninah qalb wa insirahu sadr ma yusawwidu bainahuma min at-ta'alluf wa ta'awun wal bir nah litaskunu ilaiha litaskunu as-sukna as-sukna itu sukun tadi itu itu akan diperoleh oleh suami dan istri yaitu istiqrar di nafsi kekokohan dalam jiwa, tumak ninah, kolbu, kelapangan dada yang itu akan menimbulkan ta'aluf bersatu ta'awun di atas kebaikan. Jadi panjang dan dalam jauh maslahatnya, tujuannya, Oleh karena itu ketika na'udzubillah min zalik di dalam pernikahan tersebut melanggar syar'i atau tidak sesuai dengan tatanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam jurang kebinasaan. Apa maksudnya Ustaz? Ya, apa maksudnya Ustaz? Nah, dalam segalanya Misal dapat informasi ikhwan, uh itu ada akhwat. Masya Allah, cantik begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Wah, uh, siapa kalau antum cocok mungkin? Oh ya sudah. Tanpa melihat siapa akhwat tersebut. Si wanita tadi. Sementara syariat membimbing syariat membimbing bagi seorang laki-laki untuk mencari calonnya itu dibimbing oleh syariat dari empat perkara karena hartanya, karena cantiknya, karena keturunannya, karena agamanya dan agama yang menjadi target utama. Dibimbing ketika ini dilanggar, berarti dia telah menjerumuskan para jurang ke hancuran. Kita ambil satu kisah. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Siapa? Ada yang tahu? Surahman bin Hisham. Orang kepercayaannya Ali bin Abi Thalib Na'udzubillah min zalik. Allah sesatkan dia. Tergiur dengan wanita khawarij. Tergiur dengan wanita khawarij. Jangan tanya Ustaz, khawarij itu agamanya apa? Jangan, pertanyaannya salah. Sehingga dia suka. Lu kan Rasul menyatakan, Fatfad bidati Pilih yang agamanya baik, yang akhlaknya baik. Iya, nah. Betul. Kalau tidak, dari badat berlumuran tanah tanganmu, artinya neraka kamu. Kalau enggak menjadikan inti agama itu. Silakan hartanya, silakan ikan silakan keturunannya. Nah, itu ajaran Rasul, cukup Rasul. Tapi apa? Terakhirnya Fadfar di sini agama yang menjadi target utamanya, akhlak dan agamanya. Akhirnya wanita khawarij ini mengajukan syarat mahar kepada Abdurrahman bin tadi. Kalau kamu mau nikahi saya, Abdul, Tapi maharnya satu, bunuh Ali bin Abi Thalib. Coba antum main. Mau ngajak kemana? Ngajak binasa, ngajak hancur. Kok membunuh? Membenci sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kekufuran. Kekufuran, benci. Kata Imam Malik rahimahullah, "Man abghadha wahidan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar." Ya membenci satu sahabat saja ada padanya dia kekufuran karena berbuat perbuatan kufur membenci satu ini membunuh dan dilakukan dilakukan dan terbunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dapat wanita khawarij naudzubillah min dzalik apa intinya ketika wanita yang jelek agamanya, jelek akhlaknya akan bertahun di atas ibni wal udwan, di atas dosa dan permusuhan karena sudah melanggar tatanan syar'i. Oleh karena itu bagi para orang tua yang memiliki putri-putri yang solihah yang baik akhlaknya tatkala datang seorang laki-laki yang minta yang agamanya baik akhlaknya baik cepat nikahkan kalau tidak kata Rasulullah takun fitnah wa fasadun ari akan menjadi fitnah dan kerusakan yang luas kalau ditolak ketika yang datang siapa seorang laki yang akhlaknya baik, agamanya baik. Fazawiju kata Rasul, Dan Kita akan dibahas di pembahasan kita ini biidznillah. Mudah-mudahan sampai waktunya. Ikhwati bidzin. a'azzani wa azakumullah. Demikianlah seorang wanita yang solihah tidak mungkin dia akan bertahun di atas ismi wal udwan dosa dan permusuhan gak mungkin kalau itu wanita ya solihah nah, yang namanya solihah itu adalah perhiasan terbaik di dunia ini jambaan setiap kaum laki-laki itu solihah Gambaran sedikit lagi-lagi sekaligus perhiasan terbaik di dunia ini adalah wanita solihah. Adzuriyah mata'un kata Rasulullah wa khairu mata'iha al atau solihah. Dunia ini perhiasan dan perhiasan terbaik adalah wanita yang solihah. Wanita yang solihah ketika diperintah suami dalam perkara yang baik langsung tunduk Wanita yang solihah menjaga dirinya dan kehormatan suaminya. Wanita yang solihah adalah yang bertahun membantu suaminya dalam urusan ma'ruf, apalagi urusan dakwah, urusan taklim, dibantu, difasilitasi, bukan malah diganggu, dihalang-halangi, Walaupun tidak menyatakan ini tolong apa namanya? Jangan taklim langsung, ngurus rumah saja, anak lagi capek, lagi sakit. Wanita soleh nggak demikian. Tapi khawatir wanita ini ketika keluar makarnya, ketika keluar silahnya dia bukan dengan cara ucapan. Sang suami disibukkan di rumah di jadwal-jadwal taklim sulit kebaca, sulit dipahami oleh siapapun kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah dari makarnya sang istri. Karena ilmu itu adalah imam amalan. Segala amalan. Kita berumah tangga dengan ilmu Bagaimana kita mau mendidik anak istri kita kalau kita nggak punya ilmu agama Allah? Bagaimana kita mau sholat benar kalau nggak punya ilmu agama Allah? Bagaimana kita mau puasa benar kalau nggak punya ilmu agama Allah? Bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, bergaul, bertetangga, bersuami istri, mendidik anak kalau nggak punya ilmu? Dalam keadaan kita berumah tangga, mendidik istri, mendidik anak, bermuamalah, berinteraksi dengan yang lain, itu semua ada ilmunya. Ada ilmunya. Al-Quran, sunnah, seperti yang difahami oleh salahul ummah. Itu ilmunya. Maka yukhati fiddin. A'azzani wa azakumullah Kemudian wamin huna kata Syekh. Dari sini maka kita sampaikan dari kalimat yang aku bawakan di atas tadi itu ada tiga perkara yang harus kita perhatikan kata Syekh. Yaitu perkara yang pertama merealisasikan apa yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, yaitu di ayat tadi dari awal Wamin ayat an khalaqalakum dan seterusnya kita sunu ilaiha dan seterusnya itu bagaimana supaya itu terrealisasi yang pertama yang kedua yaitu fi kami nikah wa masalihi wa manafihi yaitu hikmah-hikmah pernikahan dan maslahat-maslahat dalam nikah sekaligus manfaat-manfaat yang terkandung dalam pernikahan. Dan yang ketiga kata ya, Syekh yaitu nasihat-nasihat seputar pernikahan rumah tangga yang dengan itu kami tutup pembahasan ini kata ya. Syekh yang beliau tulis dalam kitab ini dan muhadarah beliau ini. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Masalah yang pertama tadi telah disebutkan bahwa untuk kemaslahatan nikah hikmah-hikmah nikah merealisasikan dalam pernikahan tersebut Saya mengira kata Syekh kaum muslimin banyaklah yang memahami walaupun tidak utuh. Namun kata Syekh yang perlu diketahui dalam bab ini. Antum ta'lamun anna kulla bina'in yuradu lahu dawam wal naja wa tahqiq agraduhu la budda lahu min usuh bahwa kalian tahu setiap bangunan kata saya setiap bangunan yang dimaukan bangunan tersebut itu kokoh, langgeng, artinya kontinu dan terlaksana tujuan bangunan tersebut harus ada pondasinya harus ada pondasi yang kokoh yang dengan pondasi itu mewakili dan mengcover seluruh kerangka-kerangka yang ada dalam bangunan tadi. Dan kita akan ringkas kata saya untuk merealisasikan tujuan bangunan tadi Nah, berarti ketika nikah dia tujuan nikah berarti. Nah, ketika nikah tujuan nikah, merealisasikan tujuan daripada nikah. Sebatas yang kami pelajari kata Syekh Ubaid dan kami bahas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa hal. Satu, husnul ikhtiar yaitu memilih calon yang baik jangan sampai menyesal dalam pengertian menyalahkan orang lain kalau dia sudah milihnya bukan orang baik dia inginnya baik kehidupan rumah tangganya jangan jangan nyalahkan orang lain salahkan dirinya sendiri Kan kita mungkin mendengar berita atau kasus pula nikah dengan nah orang tuanya sudah melarang. Ini misalnya anak dia punya anak lagi, kepikir wanita tersebut orang tuanya sudah melarang jangan wanita itu nggak baik, enggak pak anu anu ini jangan sudah nurut anu anu anu tetap dalam kondisi sangat ma'ruf wanita itu akhlaknya nggak baik, agamanya nggak baik. Tetap ketika ada apa-apa siapa yang mau disalahkan? Atau sebaliknya, si perempuan tersebut mau oh, laki-laki tersebut, dalam laki-laki tersebut ma'ruf yang nggak baik, akhlaknya agamanya rusak, tapi wanita tersebut maksa orang tua yang larang tidak peduli terjadilah pernikahan siapa yang disalahkan. Makanya husnul ikhtiar yang pertama. Nah, apa maksudnya daripada husnul ikhtiar? Hendaklah ketika memilih itu betul-betul memilih yang baik. Nah, dalam perkara ini kata Syekh suami istri. Tentu untuk laki-laki dia bisa memilih. Laki-laki dia bisa memilih. Seorang laki-laki dia bisa memilih tanpa bantuan siapapun. Dalam tanda kutip tidak melibatkan ayah dan ibunya masih bisa dia memilih melalui temannya kah atau siapa yang dia Oh, pas saya itu mencari bisa tapi untuk sang wanita tentu orang tuanya wanita tersebut yang berhak memilihkan untuk putrinya mencarikan untuk putrinya walinya dia mas'ul kata Syekh Wahwa mas'ul anha di dunia wal akhirah. Orang tua ini bertanggung jawab di dunia dan di akhiratnya atas anak perempuannya. Nah di sini husnul ikhtiar kita kembali kepada memilih yang baik. Wahada yang bani alal istiqamah istiqamatul din wa istiqamatul muamalah. Nah, baik memilih itu adalah memilih yang istiqomah agamanya dan istiqomah muamalahnya. Ini akhlaknya. Seperti yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disebutkan oleh Syekh Albani, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh illa taf'alu takun fitnatun wa fil ardi wa fasadun arid kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya baik yang akhlaknya baik tentu tidak ada yang baik agamanya kecuali ahlu sunnah kalagi. itu yang baik agamanya dan akhlaknya baik datang kepada kamu wahai para orang tua orang tua perempuan fazawijuh nikahkan anakmu dengan laki-laki tersebut yang agamanya baik yang akhlaknya baik illa ta'alu kata Rasulullah kalau kalian tidak melakukan demikian takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid maka akan menjadikan penyebab fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang luas. Ini penting bagi sang wali untuk memilih dan menerima lamaran laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Ini penting sekarang ini kita hanya mendengar, nggak bisa apa-apa. Hanya bisa ngelus dada. Ya Allah. Ikhwan akhwat itu dulunya Masya Allah. Yang kita dengar baik akhlaknya. Dada no. Ternyata suaminya kama ikut aliran itu, aliran sana, aliran situ, atau ikut kelompoknya yang suka bidah bidah dan yang memiliki para ulama ahli sunnah kelompok yang keras walaupun menisbatkan salah kasihan hanya itu yang bisa kita lakukan kasihan Ya Allah. Dengar lagi. Lu Ikhwan itu terus dapat siapa? Fulan. Ya Allah, fulana itu. Astagfirullahaladzim. Itu jahat. Fulana itu jahat. Lisannya kotor, aduh domba begini, begitu, begini, begitu. Dan tidak cenderung kepada hiji. Hanya bicara itu. Makanya dari awal sudah diselinci. Sehingga keistiqoman itu terjaga. Siapa yang tidak bahagia? Orang tua mendapat orang tuanya kok kita misalnya punya anak perempuan dapat seorang suami yang soleh. Siapa yang tidak bahagia? Semua akan bahagia. Sebagaimana juga demikian Orang tuanya yang laki pun juga bahagia mendapatkan istri yang soleh. Ini harus diperhatikan khusnul ikhtiar amin yang baik ikhwati fiddin a'azzani bagi yang mau merenung dan memikirkan hadis tadi kata Syekh Ubaid hafizahullah maka wa yajibu an yatawaffara fil khatib amran wajib untuk memperhatikan terpenuhinya pada orang yang melamar yang laki itu dua perkara yaitu marjidi agamanya baik manhajnya baik akidahnya baik yang nggak ada lain kecuali salah di ya, ahlu sunnah Mau bilang apa sekarang? Nah, yang kedua adalah akhlaknya baik. Yang mencerminkan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang harus dikedepankan. Tahu antum apa dibalik dua poin ini kata Syekh Ubaid rahimahullah wal hikmah hikmahnya dengan pilihan usaha untuk memilih usaha untuk mencari yang agamanya baik nah harapannya antara dia dengan Allah itu baik hubungan dia dengan Allah itu baik nah sebagaimana juga bagaimana ketika akhlaknya dia baik Harapannya dia bermuamalah dengan yang lainnya itu baik. Ini bukan sekedar yang lain dengan orang lain dengan istrinya baik dengan mertuanya baik orang tuanya baik dengan yang lain baik itu harapan tujuan yang ingin diperoleh bagi setiap kaum muslimin muslimat ikhwan akhwat di dalam memilih pasangan karena di situ akan tercipta mawaddah wa rahmah wasukna tadi ketentraman kasih sayang itu tercipta tak tatkala dari awal sudah memilih agama dan akhlaknya ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah coba dilihat Bagaimana Hasan Al Basri rahimahullah? Hasan Al Basri itu nam seorang tabiin yang mulia. Imam Hasan Al Basri waqad salahu rajulun waqad salahu rajulun seorang laki-laki tanya kepada Hasan Al Basri uzawiju ibnati diman wahai Hasan al-Basri menurut antum anakku perempuan itu aku nikahkan dengan siapa ya Qala Hasan Al Basri menjawab Biman yattaqillah Nikahkan dengan orang yang bertakwa kepada Allah Jangan Kenapa anak dari awal tadi bilang bukan hanya sekedar manhas dalam menyikapi ahlul bid'ah, nam dalam beragama lurus ini bukan hanya itu, tapi juga masalah nikah pun rumah tangga pun juga perlu wajib kita mengacu kepada salafus soleh. Sahabat dan tabi'in, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nah, para sahabat para tadi dan bagaimana nasihatnya Hasan al-Basri? Hasan al-Basri tidak menyatakan, oh nikahkan dengan orang yang kaya itu, bagus itu, dan oh nikahkan orang yang tampan itu, tidak. Oh nikah dengan orang yang itu yang setiap bulannya dia pergi ke Eropa, tidak. Biman yattaqillah nikahkan putrimu dengan orang yang takut kepada Allah. Namanya takut kepada Allah berarti dia menjalani dan tunduk perintah Allah dan Rasulnya dan menjauh meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Itu orang yang bertakwa. Nikahkan dengan itu putrimu. Fa'innahu in ahabbaha akramaha. Kalau suaminya tadi itu atau laki-laki tersebut itu bertakwa kepada Allah yang kamu pilih, yang kamu cari, yang kamu dapati, maka ketika dia mencintai istrinya itu, maka akan memuliakan istrinya. Bukan menyia-nyiakan, bukan menyakiti, bukan menterlantarkan, ditinggal tujuh hari, empat puluh hari tanpa nafkah. Bukan itu tapi dimuliakan. Karena cintanya tulus karena Allah. Di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu antum apa namanya takwa? Takwa itu apa? Agar kita memahami betapa penting dan betapa tinggi nilai takwa tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah memuji definisi takwa yang didefinisikan oleh Imam Talak Ibn Hadi rahimahullah takwa itu adalah mala fi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tada'a Allah ala nur Allah tahsya uqaba Itu takwa. Kata Lukoy ini definisi yang luas dan mencakup. Alangkah baiknya definisi beliau. Imam Qalab Ibn Habib rahimahullah takwa itu adalah engkau beramal amalan ketaatan kepada Allah ala nur Allah di atas ilmu di atas nur dari Allah, di atas ilmu. Kamu berharap pahala dari Allah. Dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah juga di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Kamu tahu ini maksiat kepada Allah, kamu tinggalkan. Karena kau takut akan hukuman Allah, siksaan Allah. Kalau sudah seperti itu ada pada seorang muslim, seorang ahlu sunnah, maka cintanya kepada suami itu bukan cinta-cinta biasa. Yang berbuah memuliakan. Sebenar-benarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tahu Kata Hasan al-Basri rahimahullah. Wa in sakhitaha lam yadlimha. Ini penting. Nah, ketika suami ini mencintai istrinya itu kemudian memuliakan dan ketika membenci istrinya, tidak menyukai istrinya, tak kala istrinya berbuat sesuatu yang tidak benar, dia membenci yang tidak menyukainya, dia marah, tapi tidak menggoliminya, Nah, ya kan? Tidak menggoliminya, tidak menganiaya. Ini penting ya, karena seorang wanita itu lemah. Wanita itu lemah. Sehingga Rasul menyatakan Rasul menyatakan suku kabil qawarir. Kamu bawa wanita itu bil qawarir bagaikan kamu bawa, bawa barang pecah belah. Harus pelan-pelan hati-hati. Wanita itu kalau dibiarkan tambah bengkok ketika situasi pecah. Nah, makanya Allah mengatakan arjalu rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin atas wanita, suami pemimpin atas istri. Karena Allah kasih kelebihan, makna pemimpin itu muadzib yang mendidik istri, yang dihormati istri dan mendidik mengarahkan ketika istri sudah mulai bengkok. Makanya Rasul selalu mengingatkan istausu bin nisa'i khair. Wahai para suami, nasihati istri-istri kalian dengan baik bil khair terus demikian tidak henti-hentinya makanya ketika istri sudah mulai melanggar tidak dizolimi oleh suami yang bertakwa tadi dihukum sesuai dengan kesalahan dia makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengucapkan kalimat yang tidak pas tentang Sofia dibilang Sofia itu apa ya Rasulullah orangnya kan pendek apa yang kamu inginkan apa kata Rasul wallahi demi Allah demi jiwa Muhammad yang ada di Allah SWT ucapan kamu itu kalau dimasukkan ke dalam lautan ini saya bau lautan itu busuk syariat nggak dibiarkan ciptaan Allah SWT ini juga syariat bagi umatnya Bagaimana cara mendudukan seorang istri ketika mulai melanggar, ketika mulai taat, ketika mulai demikian. Harus ini pakai apa? Ilmu. Ilmu. Bukan hawa nafsu. Emosional tidak akan menyelesaikan masalah. Emosional tidak menyelesaikan masalah. Makanya ketika sahabat datang ke Rasul, ya Rasul ausidi, ya Rasulullah nasihati aku. Kata Rasul, la takzub, jangan marah. Ya Rasulullah, nasihati aku. La takzub, jangan marah. Diulang. Nah, makanya ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah, demikian. Ini Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika minta nasihat seorang kepada beliau tentang putrinya itu Aku nikahkan dengan siapa ya? Jawabnya dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Ini agamanya baik. Naam. Ikhwati di din Azan wa Aku kata saya. Masya Allah. Betul apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Berdasarkan kata saya beberapa kejadian dan pengalaman yang terjadi suami istri tersebut rusak rumah tangga tersebut dengan sebab salah memilih ini disebab zalika khalal fil ikhtiyar yang maksudnya imma anna rajul laisa mardin imma laki-laki tersebut agamanya enggak baik. Nah, wa man asafi ma bainahu wa bain rabbih fala yatawarra an yasifi ma bainahu wa ibadillah. Kalau dia dengan Allah sudah jelek hubungannya, sudah enggak takwa kepada Allah, apalagi dengan orang lain. Kalau kepada Allah saja sudah seperti itu, dia tidak bertakwa kepada Allah, nggak baik agamanya. Nah, bagaimana dengan orang lain? Dengan manusia? Dengan sang pencipta sudah seperti itu, apalagi dengan yang lain? Laisa bibahi tidak nah, sangat besar kemungkinan akan jelek hubungannya dia. Kan ya? Maka ikhwan itu A'azani wa Mungkin antum nggak percaya. Nggak percaya. Kasus anak terangkan satu kasus baru sekian kasus. Tiba-tiba anak dilapori. Fulan Ustaz belum dinasihati kenapa? Istrinya ditampar pipinya dan benturkan ke dinding. Iya kan? Nah, Ustaz. Antum punya bukti? Punya Ustaz. Pasti, pasti Ustaz. Masya Allah. Kita panggil bulan tadi. kita cerita Wallahu alam bisawab yang anak pelajari agama sudah dulu anak belajar sampai sekarang ini namanya mukul pipi itu haram. Apa mungkin antum punya dalil tentang bolehnya? Ini karena sudah pasti kejadiannya. Anak nggak tanya. Antum mukul pipinya ya? Nggak demikian, nggak perlu panjang untuk urusannya. Karena ini pasti dan ada bukti yang otentik. Iya, saat aku Ustaz, anak salah. Nah. Jadi, hati-hati haram mukul pipi. Demikian pula, apakah pernah antum dapati para imah, para mazalih, sahabat Rasul membenturkan itu ke bumi Afwan Ustaz, anak tobat kepada Allah. Jadi. Jadi. Alhamdulillah tobat. Dan baik. Saya bisa bayangkan kalau orang awal, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang harus kita pisahkan. Itu masalah fisik. Lah agama. Agama lebih berbahaya. Nah, berbahaya tiba-tiba sudah pulang orang tuanya kafir kafirkan ayah kafir ibu kafir naudzubillah min balik tiba-tiba sudah hilang suaminya tiga bulan gak muncul anak istrinya diterlantarkan naudzubillah min balik buat ditinggalin nafkah di mana Rasul menyatakan kafa bil mar'i ithman an yudai'a man yakut cukup Cukup kata Rasulullah. Orang itu dosa ketika menyianyakan yang menjadi tanggung jawab dia. Iya. Agama sampai urusannya panjang kalau agama lebih panjang lagi kalau masalah agama. Ya, eh, aneh ya. Apanya yang aneh? Itu kayaknya orangnya baik. Assalamualaikum, anu, anu, anu. ini Ijeti, ijeti kasih. Iya, dohirnya, tapi akidahnya. Manhajnya enggak karu-karuan, na'udzubillah min dari, jangan melihat. dukotanya akhlaknya, akhlaknya apa? Itu kan akhlaknya baik, akhlak baik yang mana? Itu kepada orang lain, nah, akhlaknya di kepada Allah ya apa? Akhlaknya di kepada hadis Rasul ya apa? Jangan menyeluruhkan. Kalau baik akhlaknya dia tidak seperti itu, menyanyikan istrinya. Ditinggal. Tak kasih nafkah sama sekali. Nah, oh, bilang dari. Wadah. Yang satu ditinggal. Katanya jihad. Jihad apa? Oh, yang diperangi adalah sama kaum muslimin. Perang dengan, kelompok aliran alirannya. Apanya jihad? Nauzubillah min dalik. Maka husnul ikhtiyar penting. Memilih yang baik. Ini kan kita kan sedang membahas bagaimana supaya rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah kan itu. Ya itu yang harus dikedepankan pertama kali. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa Naam. Kemudian Fahadha min janibil rajul. Famadha min janibil mar'ah. Tadi di sisi laki-lakinya. Syekh, sekarang sisi wanitanya. Hakumul bayan. Aku akan berikan jelas kepada Syekh. Naam. Di mana Rasul menyatakan sungkahul mar'atu li arba'in. Li arba'in. Maksudnya wanita kita itu dengan alasan tiga empat perkara lima lihat karena hartanya dia wali hasadiah karena keturunan dia wali jamaliha karena cantiknya dia wali diniha dan karena agamanya dia fasfar bidati dinin taribat yadak maka pilihlah oleh kamu yang agamanya baik si wanita tersebut maka kamu akan bahagia beruntung baik kalau enggak akan celaka kamu Alhamdulillah. Fanzur Lihatlah ya, kata saya bagaimana nasihat wasiat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ul kalim, kalimat yang ringkas padat tapi maknanya luas. Dalam nasihat ini ada dua unsur, dua perkara. Yang pertama adalah ikhbar an wajib rijal wa ma min ajlihi yarhabuna fil nisa wa hiya fil mal wal jamal wal hasab wal din yaitu kabaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sesuatu yang menyenangkan wanita eh, menyenangkan laki-laki atas wanita yaitu hartanya, keturunannya, cantiknya dan agamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-habdu alal jumlah akhirah. Di dalam hadis ini ada anjuran, dorongan penekanan pada jumlah yang terakhir, pada kalimat yang terakhir, yaitu agama, din, akhlak, agamanya, akhlaknya ini. Nah, Wadhalikum kata Syekh Wallahu a'lam li'annahu yakillu man yatafaqqana ilaiha wa yu'iruha al-ihtimam karena sedikit nampaknya dari kalangan laki-laki ini yang lebih mementingkan agama ini makanya Rasul di sini menekankan Fakfar di jin taribat yadat. Kan disebutkan tadi. Cantik, harta, keturunan, agama. Empat-empatnya disebut. Tapi di akhir pilih yang agamanya baik. Pilih yang agamanya baik. Kalau ada keempat-empatnya, Alhamdulillah, ya ada hartanya, ya keturunannya bagus, ia cantik, ia agamanya baik, itu idaman ideal. Idaman yang terbaik, yang demikian yang agamanya baik, kemudian yang solihah. Naam. Ikhwati fiddin azanatakumullah. Oleh karena itu, di dalam masalah agamanya wanita yang baik tersebut, maka akan membawa kepada akhlak Dan ketika itu terjadi, suami yang bertakwa kepada Allah, istri yang solihah itu, maka sa'idatil hayah, zaujiyah. Kehidupan suami istri itu akan bahagia, akan tercipta mawaddah warahmah tadi itu. Dan dia telah memperoleh dan menerapkan tatanan syar'i dalam rumah tangganya ketika mengawali rumah tangga tersebut. Kenapa demikian? Kata saya, fa inna zatad din tu'inu zawjaha ida ajaza wa tudzakkirahu wa tuzakkiru ida najia, wa tufattinuhu wa tunabbihu ida ghafal. Karena istri yang salihah istri yang agamanya baik dan akhlaknya baik itu akan membantu suaminya ketika suaminya itu butuh bantuan. Dalam apa saja urusan kebaikan ketika dia mampu tidak kuat dibantu oleh istrinya. Ketika lupa diingatkan oleh istrinya. Ketika dia mulai lalai dan yang lainnya diperingatkan oleh istrinya tersebut. Ini yang betul-betul nikmat rumah tangga tersebut sehingga kondisi rumah tangga itu kondusif murta murta supla tentram di dalamnya ini yang kita inginkan karena suaminya juga bertakwa kepada istrinya pun juga soalnya masa Allah maka ikhwati fiddin A'azzani wa azakumullah Cukup bagi kita Ini kan pelajarannya riset Untuk banyak mempelajari Bagaimana istri-istri Rasul Terkhusus Khadijah radhiyallahu an Ketika mendampingi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Luar biasa bagaimana beliau membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul ketika berdakwah. Jiwa dan hartanya betul-betul dibuat mendukung dan menyokong dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahiran wa batinan. Sehingga para ulama ada khilaf Mana wanita yang termulia? Apakah Aisyah radhiyallahu anha atau Khadijah radhiyallahu anha? Sampai seperti itu. Di mana Aisyah kemuliaannya juga banyak dan keutamaannya. Beliau istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dan masalah-masalah rumah tangga yang gak mungkin orang lain tahu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai hukum dan seterusnya dan seterusnya. Khadijah radhiyallahu anha dengan hartanya dan ketakwaannya kepada Allah betul-betul mendukung lahir dan batin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengemban risalah ketika berdakwah. Itu semua keutamaan semua baik semua dan pasti solihah, pasti solihah. Namanya Isa Rasulullah dan Khadijah itu pasti solihah dan min ahli jannah واضح ikhwati fiddin. din a'azani wa azakumullah ini kan sekilas kita pun juga akan membayangkan antum saja di sini yang hadir akan membayangkan iya ya kalaulah seandainya istri anak itu solihah bagi yang memang masih proses proses untuk kesolihan ya Allah maka anak akan tenang, anak tinggal kerja tenang, anak tinggal taklim tenang, anak tinggal ini tenang, anak demikian didukung, dibantu demikian. Dan ketika sakit tidak pernah ngeluh dan tidak pernah ini begini. Masya Allah nikmatnya gitu. Membayangkan seperti itu. Bagi seorang suami yang istrinya masih proses ingin menjadi wanita yang solihah karena wanita yang soleh ketika dipandang menyejukkan. Ketika diperintah taat. Selesai. Dan berkhidmahnya kepada suami luar biasa. Kenapa demikian? Karena sang istri soleh ini paham bahwa Rasul menyatakan sesungguhnya neraka dan surgamu itu ada pada suamimu. Ketika kamu taat karena Allah kepada suamimu itu, berarti kamu menuju kepada jannah. Dan ketika melanggar, membangkang, na'udzubillah, jangan menyesal. Rasul menyatakan, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa qamat syahraha إذا صلت المرأة خمسها وتمتر وحصلت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة min ay abwabin syirki. Kalau seorang istri sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya. Seorang salafiyah mudah sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan mudah, menjaga kehormatannya walhamdulillah dan taat pada suaminya kata Rasul maka wanita yang seperti ini katakan kepada dia silahkan kamu masuk surga lewat pintu mana yang kamu inginkan iya kan sholat lima waktu alhamdulillah puasa bulan Ramadan bahkan kalau mau lebih malah senang menjaga kehormatan alhamdulillah taat suami ini makanya fitnah ujian bagi sang istri yang terakhir ini sampai Rasul menyatakan laukuntu amuron ahadan an yasuda ahadin la amartul mar'a an tasudali zawjiha kalau aku boleh memerintah seorang sujud pada orang lain, niscaya aku perintah sang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi itu haram. Menunjukkan betapa besar haknya sang suami. Tapi kan istri akan bahagia, akan nikmat dunia dan akhirat ya ketika dia menjadi wanita yang solihah. Ikhwati A'azzani wa azakumullah. Penting di sini na'am untuk kita benar-benar berusaha, berupaya semaksimal mungkin dari kedua belah pihak suami istri untuk senantiasa menjaga hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Itu semua ikhwan adalah dengan ilmu, dengan pergaulan dengan orang-orang yang soleh dan solihah dari kaum wanita. Karena pergaul ilmu ini nomor satu dan nomor dua pergaulan dengan orang-orang yang soleh bagi laki-laki, bagi perempuan, wanita juga dengan solihat itu akan membantu dan mendukung, mendorong untuk menegakkan syariat Allah dan menjalankan hak masing-masing kewajiban masing-masingnya. Nah, maka kemudian perlu diketahui bahwa Syekh menyatakan masalah yang kedua kata Syekh an-nikah hikamun wa manafi. Nikah itu hikamun wa manafi. Ada sekian hikmah dan sekian manfaat. Satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang Rasul sebutkan, "Ya manis syabab, amin istata'a hal ba'a falyatazawwaj fa innahu aghzulil bafar وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء Wahai kaulah muda kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Man istata'a minkumul ba'ah Barang siapa di antara kalian yang mampu mampu untuk melakukan pernikahan fal yatazawwaj hendaklah nikah hendaklah nikah Kenapa? Kata Rasulullah, fa innahu basar. Karena pernikahan itu jauh lebih menundukkan pandangan. Wa aghadul wa ahsanul farj dan jauh lebih menjaga kehormatan. Wa man lam yastati dan barang siapa belum mampu wahai kaula muda untuk melangsungkan pernikahan fa alaihi bisawm hendaklah dia berpuasa Fa'idnahu lahu wisya karena puasa itu bagi dia sebagai tameng ikhwati fiddin a'azzani wa dalam hadis ini kata Syekh Ubaid tadammana amroin min awamirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua perintah dari perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama Abdul al Shabab ala zawaj yaitu anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaula muda untuk segera menikah. Apalagi khawatir terjerumus pada perzinahan atau perkara yang haram maka hukumnya wajib. Rasul sebutkan illahnya. Illah daripada ajrun nikah tersebut aghaddu lil wa ahsanu lil farj. Yaitu untuk lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatannya. Nah, Coba antum bayangkan apa yang terjadi di masyarakat ketika hadir Rasul tidak dipraktekkan lagi. Rasul kan menyatakan manis papa minkumul ba'ah. Barang siapa yang mampu al ba'ah itu jangan diartikan mampu gajinya sebulan 10 juta ba'a itu mampu memberikan mahar mampu memberikan mahar dan menafkahi bukan nilai jutaan makanya para ulama dan Rasul SAW dan para ulama betul-betul sangat memperingatkan untuk tidak bermahal-mahal dalam perkara mahar Jadi mampu memberikan mahar dan ya. mampu menafkahi. Itu. Yang kedua, di antara tafsirnya para ulama adalah ba'ah itu ialah mampu melakukan hubungan suami istri. Artinya ketika dia tidak berfungsi alat vitalnya itu maka gugur kewajiban dia. Dia nggak mampu berarti, nggak dosa kalau dia nggak nikah. Karena tidak berfungsinya alat vitalnya tadi. Nah, makanya di sini kerusakan yang terjadi akibat penundaan yang tidak syar'i terjadinya perzinahan kaulah muda itu ini akibat takut-takuti harus kerjanya harus sekian gajinya harus punya kerjaan tetap harus punya rumah sementara dia sudah ingin melakukan pernikahan hanya sederhana, tidak bisa nikah, naudzubillah, larinya kepada perzinahan. Dan ini tidak sedikit. Kerusakan moral kaulah muda itu di antara sekian faktor dari faktor-faktor yang lain adalah karena takut merasa tidak mampu untuk men, me, menghidupi dalam pengertian menafkahi itu sehingga jatuh pada perzinahan wal Ini sebab apa? Sebab ilmu lagi dan sebab pergaulan. Dalam keadaan sederhana, sederhana dalam tatanan Rasul, tatanan syariat, dia nggak mampu betul, dia nggak mempunyai mahar, dia ingin cuma nggak mampu, betul-betul nggak punya mahar dan yang lainnya, hak faktor-faktor yang lain yang betul-betul nggak mampu secara kaki bukan dipaksakan, bukan duniawi urusannya, puasa selesai, puasa selesai. Nah, ikhwati fiddin, Azan wa Kenapa demikian? Karena kalau tidak, kata Syekh, nam akan terjadilah intisar rozilah kulukiyah azimah wahyal fahsyah akan terjadi yaitu menyebar dan mewabah perbuatan mesum kecil wal Nah. Yang kedua, yang tidak mampu Rasul memerintah untuk berpuasa. Berpuasa karena itu akan bukamin bagi dia. Ikhwati fiddin azan ah, dan terakhir pada hikmah pernikahan tersebut yaitu untuk memperbanyak masyarakat Islam dan ini nasihat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang disebutkan tazawwaju al-walud al-wadud. Inni mukathirun bikumul anbiya yaman kiamah Wahai kaulah muda, wahai kaum laki-laki, nikahlah kalian wanita-wanita yang berketurunan dan penyayang kepada suami karena sesungguhnya aku ini nanti berbangga di depan para nabi-nabi Allah dengan banyak umatku. yang anjuran Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah di antara maslahat dan nasihat-nasihat yang mulia secara umum yaitu kepada seluruh wali dari kalangan wanita tentunya wali-wali wanita untuk betul-betul memperingan mahar dan tidak mempersulit bagi kaum laki-laki yang mau melamarnya ketika laki-lakinya itu baik akhlak dan agamanya dan juga membantu solusi rumah tangganya keluarganya dari urusan dunianya jika seorang tuan itu mampu untuk mendidik kepada tanggung jawab syar'i. Karena seorang laki-laki yang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu taala yang Allah gambarkan berquran ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa anfaqu min anwali itu akan dicermati dan diamalkan dan diterapkan oleh seorang suami bahwa laki-laki itu pemimpin atas wanita yang memang Allah kasih kelebihan atas satu di yang lainnya dari nafkah yang diberikan oleh harta-harta suami kepada istrinya. Jadi yang bertanggung jawab adalah inilah sang suami. Ikhwati fiddin, a'azzani wa di sini perlu kita ketahui pula bahwa masalah rumah tangga masalah rumah tangga adalah masalah yang tidak bisa dihindari dari permasalahan di dalam tubuh rumah tangga tersebut. Bagaimana tidak seorang suami laki harus satu atap satu rumah dengan seorang wanita yang beda karakter. Makanya Syekh sangat menasihatkan di sini. Syekh Ubaid Al-Jabiri Allah sangat menasihatkan untuk betul-betul di dalam membina rumah tangga tersebut ketika ada salah kesalahan satu dengan satu salah, suami yang salah atau istrinya salah, betul-betul saling menasihati dan saling memaafkan, bukan dicatat sebagai bentuk kedendaman Ini penting. Karena kalau itu dicat kulit wah istriku melanggar dalam perkara ini, tak catat sama anak anak tidak tidur sampai hari kiamat misalnya naudzubillah seperti itu begitu ketika keluar salah lagi dua kali salah salah lagi tiga kali salah sudah berarti dijelek saya cerai dia harus sadar bahwa dia si suami telah menikahi wanita yang Rasul menyatakan kurang agamanya dan kurang akalnya satu yang kedua ya manusia yang tempatnya salah dan lupa. Sebagaimana dirinya seorang suami pun juga demikian. Tempat salah dan lupa. Maka tidak mungkin terhindar dari kesalahan. Karena itu manusiawi. Kodrat yang Allah ciptakan dulu ibni Adam pun kata Rasulullah SAW. Setiap manusia itu masih memiliki kesalahan dan wa khairu ini sebaik-baik kesalahan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan terus dilanjut-lanjutkan diteruskan enggak makanya adanya saling mengingatkan menasihati ini perkara yang sangat dituntut dalam kehidupan rumah tangga kepada istri juga demikian Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj dengan malaikat Jibril diperlihatkan neraka paling banyak penduduknya adalah wanita. Kenapa demikian? Li'annahunna yakfurnal asir. Karena para wanita tersebut mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya hanya dengan satu kesalahan tidak itu tidak pernah berbuat baik. Nauzubillah min dzalik. Maka ikhwati fiddin, azanazakumullah. Kaum wanita sebenarnya jauh lebih mudah, Jauh lebih mudah di dalam menuju kebahagiaan dunia akhirat terkhusus di akhiratnya. Dari hadis-hadis tadi yang, yang anda ke tersebut sudah cukup. Sudah cukup. Wah intinya itu adalah taat karena Allah kepada suami dalam perkara yang baik. Itu intinya. Taat karena Allah kepada suaminya dalam perkara yang baik. Termasuk taat karena Allah kepada suami dalam perkara yang baik adalah mendidik anak-anaknya yang dibantu, diawasi, dipimpin oleh suami. Sampai-sampai para ulama menjelaskan di antara bentuk mendidik anak-anak itu adalah memilih baju yang pas yang baik, bukan yang menyenangkan, bukan yang mahal. Nah, ya, sedini mungkin Pilihkan baju yang tidak bergambar makhluk hidup Yang mubah Yang lebih baik Itu sampai disahkan demikian oleh para ulama kepada sang istri Nanti suaminya yang membelikan yang mengarahkan Oh ya ini gak apa-apa Ini jangan Ini gak bagus Jangan Anut istrinya Enak seperti itu ya apa ini anak-anaknya belajar ya ini. Ini ujaran. Oh, Loh, kenapa ini kan baik dia? Ini baik pelajarannya, bacaannya baik, tapi bukan usia ini. Ini bagian suami. Nanti kalau sudah umur 9 tahun baru baca ini. Untuk sekarang 6 tahun jangan yang ini dulu. Suami. Ya apa? Tidak anak. Puasa enggak? Kata istrinya. Puasa apa enggak? Ya, puasa. Masa umur delapan tahun sembilan tahun puasa. Kenapa? Kasihan, justru kamu nggak kasihan. Kalau anak sudah usia delapan sembilan tahun nggak diajari puasa. Ingat, di zaman itu terangkan. Ini bagian suami yang seperti itu terangkan. Ketika itu seorang wanita, anaknya itu nangis kepingin makan. Tihipur, tihipur, tihipur, tihipur sampai maghrib. Lalu terus siapa? Kalau kita kan tinggal baca. Kata si Utsaimin rahimahullah, anak yang sudah mampu dikuatkan. Belum balik loh, belum balik. Kita gak bicara balik ini, masih anak-anak. Diperkirakan usia 9 tahun, 10 tahunan, kurang lebih. Yang dia mampu untuk berpuasa. Mungkin sampai dulu, sampai atas, atau sampai maghrib. Kata Syekh, kalau orang tuanya itu tidak mendidik anaknya berpuasa dengan alasan sayang cinta sama anak. Kata saudara ini justru dia zolim kepada anaknya. Kalau tidak dididik berpuasa. Ini penting. Pendidikan ini hakimnya kepalanya suami, istri manusia Gak saya Justru karena kita kasihan ini anak kita begitu puasa sejak sini. Bukan 6 tahun 7 tahun ya. Diperkirakan 8 tahun ke atas. 9 tahun, 10 tahun. Hmm. Sebelum balik, sebelum balik. Oh gitu ya, iya. Manut, ya, manut. Ini suami berperan, berperan, banyak berperan di sini. Siapa kalau anak kita kita belikan ini sepeda motor dari sini Siapa buat ini? lo jangan, belum waktunya. lo kita kan kaya, iya. Walaupun kaya raya, belum waktunya. Anak ini dibelikan sepeda motor, ini dulu. Gini ya, oh tidak, gitu. ya kan? Manut, suami yang bilang. lo nanti kalau saya minta tolong untuk beli dan apa di sana, umur berapa dia? Masih tujuh tahun, delapan tahun. Belum punya SIM ke jalan raya dan sebagainya. Tidak boleh. Jangan ya, orang tua. Anak-anak namanya anak-anak bermain. Pulang, bawa pisau pisau Sudah mana ini? Kita teman. Buat apa? Buat perang-perangan. Tidak bahaya, unda. Iya tak? tidak. Kata istrinya, tidak apa-apa untuk anak-anak. Tidak bahaya tak? unda, tidak apa-apa. Iya tak? ya harus nanti aku tak jaga. Tiba-tiba ibunya masa adiknya gojo gojo sama pisau pikiran tadi. Begini-gini kan adiknya. Yang bayi itu. Walaupun itu bukan pisau. Suaminya pulang. Loh, ini kenapa? kan sama kakaknya. Aku bilang apa kepada kamu? Mau bilang apa kepada suaminya? Kalau belum waktunya jangan. Ini suami yang harus tangkap, cepat tangkap. Ya, jangan. Ini jangan ya, apa? Ini jangan. Begitu. Pada porsinya. Pada porsinya. Kenapa? Karena wanita yang solehah itu yang betul-betul dia menjaga ketika suaminya pergi. Menjaga apa? Menjaga dalam rumahnya itu menjaga anak-anaknya dan menjaga hartanya suami dan menjaga dirinya dijaga juga wow. kenikmatan yang tiada tara ketika seorang muslim ahli sunnah salafi memiliki istri yang soleh berangkat kerja, berangkat taklim, berangkat ngajar atau apa itu tenang gak kepikiran apa-apa sebagaimana sang istri ketika mendapati suami yang soleh ya keluar kemanapun itu tidak curiga gak ada yang mata-matai nah kalau yang bukan alusura yang ruwet Waduh kepikiran, oh istriku di rumah oh, pulang ternyata sudah ada laki-laki lain.